tadi dari ayat yang dibaca oleh Ananda Miftah, Ananda Aulia dan Ananda Askar ada tiga ahlak Al-Quran yang Abi dapatkan. Yang pertama bahwa seorang Al-Quran harus sofiul qalb. Tadi Anda Miftah membacakan innahu alai alium sudur. Bahwa Allah mengetahui isi hati manusia. Jadi seorang Al Quran harus selalu bersih hati. Sofiul qalb. Yang kedua, Ananda Aulia tadi membaca tentang ayat tentang istighfar. Bahwa seorang Al-Quran selalu ahlul istighfar dia membersihkan diri, dirinya dari dosa. Nabi setiap hari membaca istighfar minimal 100 kali atau 70 kali. Kemudian dari Ananda Askar eh, kita mendapatkan ahlak ahlul Quran bahwa seorang ahlul Quran dia tidak boleh tergesa-gesa membaca Al-Quran. Adamul isti'jal. Jadi dia harus membacakannya dengan fasih dan jangan dibikin tergesa-gesa. Al-hudu fi tilawatil Quran. Subhanallah. Terima kasih Abi Amir Faisal Fatwa. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Selalu banyak ilmu, selalu ada yang baru yang bisa kita tadaburi dari Al-Quran bacakan antara peserta kita ya.